Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Pembahasan kita yang terakhir kemarin seputar apa? Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari mana? Dari mana? Hijrah dari mana ke mana? Hah? Dari mana? Makkah ke Madinah. Paham ya? Itu yang terakhir kita baca. Habasyah yang pertama sudah selesai. Rasulullah enggak ikut hijrah kan? Tapi sebagian para sahabat. Adapun pembahasan yang terakhir kemarin kita baca adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, Tahun berapa kira-kira masuknya Rasulullah ke Madinah ketika sudah genap 13 tahun di Mekah? Karena beliau kan diutus menjadi nabi diangkat ketika usia berapa tahun? 40 tahun, ya enggak? ketika usia 40 tahun kan nah ketika usia 40 tahun kemudian beliau berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun usia beliau berapa tahun 53 tahun akhirnya di Syariat hijrah dari Mekah ke Madinah di Madinah beliau berdakwah genap 10 tahun dan saat itu beliau meninggal usianya berapa 63 tahun nah kita lihat Qala al-mu'allifu asbahullah dukhuluhu sallallahu al-Madinata, masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dulu namanya apa kota ini sebelum dikenal Madinah? Apa namanya kemarin, Husain? Eh, apa namanya kemarin? Antum? Yathrib. Namanya Yathrib. Kota Yathrib ya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Waqad kana balaghal ansar makhrajuh min Makkah wa qasduhu iyahum. Dan saat itu Rasulullah SAW alaihi wasallam nah, fikum tujuan beliau dan juga eh, tujuan beliau untuk keluar dari apa? Dari Makkah na barakallahu fikum itu agar mereka agar Rasulullah itu apa? bertemu orang-orang Ansar dan juga hijrah. Paham ya? Na barakallahu fikum sampai di hadapan orang Ansor karena penduduk Madian Ansor. Dari dua kabilah besar, apa Bang? Aus dan Khazraj. Naam. Fakanu kulla yaumin yakhrujuna ila had ila al-harrah. Ini perhatian penduduk Madinah menunggu menanti. Saat itu ketika kabar terbuka sampai dari orang Ansor, keluarnya Rasulullah dari Mekah dan tujuan Rasulullah mendatangi orang Ansor di Madinah karena balagal ansar sampai kabar itu kepada orang orang ansar, fakanu kulla yaumin maka saat itu mereka setiap harinya yakhrujuna ilal harrah. Mereka pergi menuju ke Harrah. Di bawah itu atau melihat penjelasannya, ardun bil Madinah zat hijaratin sauda, yaitu keluar pergi menuju ke apa? suatu namta eh, suatu tanah yang di suatu tanah ada di Madinah yang ada bebatuan hitam warna hitam. Paham ya? Nah barakallahu fikum di suatu tempat harrah itu maksudnya adalah apa? Ungkapan untuk apa? Ardul Madinah suatu eh, tempat itu ya di Madinah yang tempat tersebut tanahnya banyak batuan warna hitam. Nah, habis itu menunggu. Yang tadi runah mereka menunggu Rasulullah SAW. Bayangkan berbondong-bondong Aus dan juga Khazraj. Falamma kana yaumul Isnain as ashar min Rabiul Awal, maka tatkala sudah mencapai hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Senin 12 Rabiul Awal, ala ra'si salasa asyrata sanah min nubuwati sallam yang waktu itu tahun berapa? Tahun 13 setelah kenabian. Bukan hijriah ya, belum hijrah ini ya. Ini baru awal awal kali mau masuk ke Madinah. Jadi tahun berapa? 13 setelah kenabian. Tadi beliau kan 13 tahun nih di Mekah berdakwah, ya enggak? Mendakwakan tauhid, mendakwakan apa? Solat lima waktu setelah beliau Isra Mi'raj. Eh? Nah, barakallahu fikum hanya saja solatnya waktu itu ketika masih di Mekah, eh? bagaimana solatnya? Solatnya yang empat rakaat masih dua rakaat dua rakaat. Begitu sampai di Madinah baru disempurnakan yang empat rakaat empat rakaat seperti itu enam. Kita lihat sini barakallahu fikum ketika bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 13 kenabian 13 setelah kenabian Wafahum Rasulullah SAW hina stadad duha. Nah, Masya Allah. Saat itu Rasulullah menjanjikan kepada mereka, nah untuk sampai kepada mereka kurang lebihnya, nah atau waktu itu Rasulullah bertepatan dengan apa? Nah, ketika waktu duha sudah mulai memanas. wakana kana qad kharaja yang ansar yawma idin Saat itu apa? Orang Ansar sudah pada keluar menunggu. falam tala alaihim tapi karena sudah panjang nunggunya lama, raja'u ila mereka sempat kembali ke rumah mereka lagi menanti menunggu. Kendaraan saat itu kendaraannya nggak ada, mobil Avanza nggak ada. Paham ya? Nah, pesawat itu nggak ada, kereta api ya nggak ada juga. Paham ya? Nah, perjalanannya apa perjalanannya? Perjalanannya ima onta, ima kudaan itu. Nah, barakallahu fiikum saat itu kendaraannya atau keledai kan itu. Nah, kita lihat sini. Fakana awaluman basura bihi rajulun Yahud, bayangkan. Saat itu yang pertama kali melihat malah justru apa? Orang Yahud Eh, salah seorang dari kalangan Yahud wakana kana ala sathi utmi eh, utmi itu jamaknya atom artinya apa saat itu orang Yahud tersebut berada di atas apa di atas atap nah atap rumah yang kayak benteng tinggi paham ya atom itu uh, utmi, itu maksudnya adalah bangunan yang tinggi binaun murtabi bangunan yang tinggi kalau hisun seperti benteng benteng tinggi untuk penjagaan lah istilahnya ya nah bahwa itu jelaskan Biar telah jelas binaun murtafi', bangun yang tinggi kal hisn, seperti benteng. Paham ya? 6. Orang Yahud ada di atas itu, Melihat. Oh, Akhirnya setelah lihat teriak, fanada bi al sautih. Kemudian orang Yahud tadi itu langsung memanggil dengan suara yang lantang dan keras. Ya Bani Qailah. Ya Bani Qailah. Bani Qailah itu siapa? Aus dan Khazraj. Sebutannya Bani Qailah. Paham ya? Bani Qailah itu adalah apa? Aus dan Khazraj. Di bawah itu antum lihat nomor tiga itu Banu Qainah ismun lil Aus wal Khazraj. Nama untuk Aus dan Khazraj. Banu Qailah. Naam. Orang Yahud teriak, "Wahai Bani Qailah, hadza jaddukum." Ini kakek kalian, ngerti kalian bukan kakek kalian. Jadun memang artinya kakek ya, tapi bukan kakek di sini. Paham ya? Inilah orang yang kalian tunggu-tunggu. Paham ya? Jadun ay eh, hazdu, eh bagian. Inilah bagian kalian yang kalian tunggu-tunggu itu loh istilahnya. Paham ya? Nah, hadza jaddukum, bahwa itu jaddukum ay hazzukum. Alladhi tangtadirun, inilah orang yang kalian tunggu-tunggu. Fa ansar Fisilahim langsung orang-orang Ansar keluar dengan membawa senjata mereka. Fatalaqauhu, mereka menyambut wa yahu bi tahiyyatin Mereka menyambut, bertemu dan memberikan salam penghormatan dengan salam kenabian. Yang tidak sahih, riwayat yang batilah, riwayat tidak sahih al badru alaina. Mada alillahi. Apa itu? al badru alaina. Apa? itu wada ya. Atau yang semisalnya itu yang kata mereka untuk menyebut Nabi itu tidak sahih. Salawat badriyah yang itu mendengarkan itu kalau selawatan itu, nah barakallahu fikum seperti itu itu enggak sahih ya. Yang sahih disambut dengan senjata. Senjatanya apa? Tombak, panah, paham ya pedang. Nah, enggak ada senjata AK, pistol itu enggak ada saat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba. Kemudian Rasulullah singgah di Quba. Yang nama yang mana Quba ini nanti apa? Masjid pertama kali dibangun di atas ketakwaan. Ha, usis ala taqwa min awal yaum. Dibangun di atas ketakwaan pada awal hari saat itu. Paham ya? Masjid Quba ini. Ini bukan Masjid Nabawi lain lagi ya. Masjid Quba. Nah, Ala Kulsum bin Ibn al-Hadm. bal ala Sa'ad bin Khaisamah ini di tempatnya. ja'al muslimun yusallimuna ala Rasulillah SAW. Kemudian kaum muslimin berbondong-bondong datang menyalami Rasulullah SAW sampai-sampai apa? Karena jenggotnya, lehernya Abu Bakar itu tebal. Banyak lebat. Orang-orang yang nyangka Abu Bakar itu Rasulullah itu loh. Awal mulanya, awal mulanya orang mengira Abu Bakar itu Rasulullah kita lihat. Wa aksaruhum lam yarahu ba'd. Kebanyakan mereka belum pernah melihat Rasulullah SAW. Fakana ba'duhum aw aktaruhum yadunuhu Abu Bakr ini. Maka saat itu kebanyakan mereka, sebagian mereka mengira Rasulullah itu Abu Bakar. Wajar seperti ini ya. Dulu ketika Damas, Masya Allah. Orang-orang mengira itu syahihannya itu buatannya besar. Kekuar, kemudian jiwanya panjang. Paham ya? Orang-orang Hadramaut pada datang berbondong-bondong ziarah setelah melihat saya. Masya Allah subhanallah. Ternyata beliau itu enggak besar seperti yang mereka bayangkan. Badannya sedang, eh, pendek, jenggotnya sedikit, sedang biasa. Paham ya? Tapi orang yang belum pernah melihat kan mengira apa? Mengira sosok yang besar karena suaranya lantang. Paham ya? Dulu juga pernah. Zaman Syekh Mubil pernah dikisahkan ketika di Damat, Syekh Mubil dengan penjaganya. Penjaganya itu badannya kekar besar anak pernah jumpa juga cuman hadahullah maftun ya ya. Eh, mantan penjagaan Syekh Mubil ini besar badannya ini orang-orang kira kalau daurah-daurah itu Dikira saya mobil yang itu, ini disambut hayatullah, salaman. Ternyata saya mobil itu yang sebelahnya. Paham ya? Ini kisahnya mirip ya. Orang-orang mengira Abu Bakarnya adalah Rasulullah. likas Likasrati syaibih. Nah, syaibih karena beliau sudah banyak ubannya. Eh, sebutkan juga kisahnya itu karena eh, lebat jenggotnya juga ya. Nah, Falam mastadal har kemudian ketika panas sudah mulai memanas, qama Abu Bakar bisaubin nyu Dalilu ala Rasulillah sallallahu barulah nampak sekarang. Ketika panas sudah mulai memanas, Abu Bakar pun berdiri menggunakan pakaiannya untuk menaungi Rasulullah sallallahu Barulah orang sadar ternyata Rasulullah itu yang dinaungi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Paham ya? Fatahaqqaqan nas akhir manusia langsung memastikan hina idin Rasulullah SAW langsung memastikan oh ternyata itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesimpulannya barakallahu fikum awal kali masuk ke Madinah Rasulullah SAW pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun berapa tadi? 13 Naam setelah kenabian. Nah barakallahu fiikum sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.